Kuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah taala Al-Kursi. Pembahasan tentang makhluk-makhluk Allah yang besar. Kita beriman akan adanya makhluk tersebut. Qala Allah taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia yang Al-Hayy yang memiliki kehidupan yang mutlak, Al-Qayyum yang Dia itu berdiri sendiri dan mengurusi segalanya, mengurusi yang lain. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia tidak tertimpa kepena, eh, tidak tertimpa mengantuk dan juga tidak tertimpa tidur. Betul-betul kehidupannya adalah kehidupan yang hakiki dan sempurna Allah Ta'ala itu. Kalau ingin kipas bisa dinyalakan, kalau tidak tak apa-apa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah lah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Siapakah yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan kekuasaan Allah. Saking berkuasanya Allah, maka yang memberikan syafaat itu tidak bisa kecuali dengan seizin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di depan mereka dan yang di belakang mereka Allah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan apa yang telah terjadi di masa lalu. Tahu segala perinciannya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima Dan mereka para manusia dan makhluk yang lain tidak sanggup untuk meliputi sedikit pun dari ilmu Allah kecuali sebatas apa yang Allah kehendaki. Jadi tidak mungkin kita bisa menambah ilmu kecuali dengan kehendak Allah. Maka hendaknya kita banyak-banyak mohon ampun dan mohon tambahan pengetahuan. Wasi'a kursiyuhus samawati wal wati Kursi, uh, kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Bukan berarti seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas, tetapi meliputi langit dan bumi. Jangan diartikan seluas, bahkan lebih luas dia itu. Tapi meliputi. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Tidak memberatkan dia penjagaan langit dan bumi itu. Untuk menjaga langit dan bumi mudah bagi Allah Wahuwal aliyul azim. Dan dia yang maha agung. Lagi, eh, maha tinggi lagi maha agung. Ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Memiliki apa? Sepuluh hukum. Masing-masing hukum berdiri sendiri. Dan dia adalah ayat yang paling agung. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Ubay bin Ka'ab itu. Wal kursi maudi'u qadamai rahman. Kursi itu adalah tempat kedua telapak kaki Ar-Rahman. Kursi yang sebesar itu itu hanya apa? Tempat kedua telapak kaki Allah. Wal arsyu la yaqdiru ahadun Sementara kursi itu tidak ada seorang pun yang sanggup mengetahui ukuran dia. Al arsh tidak ada yang sanggup mengetahui ukuran dia. Dari kalangan manusia nggak ada yang tahu. Terlampau besar. Adapun untuk yang hadis ini hadis Ibnu Abbas mauquf. Tapi ini diterima oleh para ulama dan sarannya sahih. Kesimpulannya apa? Kursi memang kursi, tidak seperti yang disebutkan oleh para Mu'tazilah dan lain-lain. Kursi itu adalah al-muluk. Kursi artinya kekuasaan. Kekuasaan tidak disifati dengan apa? Tempat kedua telapak kaki Allah. Kursi memang kursi, dia adalah makhluk khusus dan dia bukan diartikan sebagai kekuasaan. Kekuasaan Allah bukan hanya meliputi kursi saja, bahkan lebih besar dari kursi. Kursi tidak ada apa-apanya dibanding dengan aras dari sisi luasnya. Maka kekuasaan Allah tidak tidak, tidak boleh kita katakan apa itu aras lebih besar daripada kekuasaan Allah. Tidak boleh. Bahkan Allah menguasai aras juga. Maka kursi itu bukan bukan artinya adalah apa? Al-mulk. Sebagian yang lain mengartikan kursi itu adalah al-ilmu. Ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Benar bahwasanya ilmu Allah meliputi langit dan bumi, tapi kursi itu bukan ilmu. Tidak ada dalam bahasa Arab kursi itu artinya adalah ilm. Tidak ada. Apalagi kalau kita mendapatkan berita bahwasanya aras lebih besar dari kursi. Di ilmu Allah hanya apa? Hanya sebatas kursi saja atau lebih kecil ilmu Allah itu lebih kecil daripada aras. Ini adalah pendapat yang keliru dan takwil yang salah. Kursi adalah kursi. Baik. Allahul mahfud. Lauh artinya adalah papan. Tapi hanya Allah yang tahu bagaimana papannya. Adapun di dalam kisah-kisah Israelia dan hadis-hadis yang doif disebutkan dia itu terbuat dari permata, permata yakut yang berwarna merah. Itu mungkin hanya saja syaratnya doif. Kita tidak tahu. Yang pasti kita yakin dia bukan seperti apa kayu-kayu yang papan-papan kayu yang kita lihat di sini. Mahfud yaitu yang terjaga, tidak bisa disentuh oleh manusia, tidak bisa disentuh oleh setan. Hmm. Bahkan Allah Ta'ala berfirman apa? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali apa? Al-mutahharun yaitu para malaikat yang disucikan. Maka setan-setan tidak sanggup untuk apa mendatanginya. Baik. Wa nu'minu bil lauhil Kita beriman adanya al-lauhul mahfuz semua takdir telah ditulis di situ sebelum penciptaan langit dan bumi. Inna awwala ma khalaqallah Inna awwala ma khalaqallahu al-qalama qala lahu uktub. Pertama kali Allah Ta'ala menciptakan kolam, langsung Allah Ta'ala berfirman tulis. Dia bertanya, aktub?" apa yang saya tulis? Qal, uktub kullama huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka sejak saat itu, maka apa? Kolam langsung penuh, eh, langsung apa sibuk menulis ditulis di lahul mahfud seluruh kejadian kejadian sifulan, fulan padahal sifulan berapa jumlahnya berapa triliun manusia semua dari awal sampai akhir kemudian kejadian jin yang ini jin yang itu kelahirannya kejadian tiap harinya bagaimana bukan hanya tiap harinya tiap tahun eh, tiap saatnya tiap menitnya dan sebagainya ditulis kemudian kejadian untuk setiap pokok kapan tumbuhnya daun yang ini, kapan tumbuhnya daun yang itu, kapan menguningnya dia, kapan dia jatuh, setelah jatuh dia nanti dibawa kemana oleh oleh oleh semut, kemudian apa yang dilakukan oleh ulat dan sebagainya, semuanya telah ditulis dengan penulisan yang luar biasa, rincinya itu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wala ratabi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah telah mengetahuinya dan tidak ada satupun benih atau ya biji yang tersembunyi di kegelapan bumi ataupun juga benda yang kering ataupun benda yang basah semuanya itu kecuali semua itu telah tertulis di Lauhul Mahfud. Jadi benar-benar perincian yang amat luar biasa di Lauhul Mahfud itu. Seluruh yang basah dan yang kering sudah tertulis di situ dengan segala kejadian dia setiap detiknya. Siapa yang sanggup mengatur jagat raya semacam ini? Qala Allah Ta'ala bal huwa Qur'anum majidul majidun fi lauhin mahfuz. Bahkan dia itu adalah bacaan yang mulia, majid. Kemuliaan yang terus bertambah, yang banyak, itu majid. Di lauh yang terjaga, di lembaran papan yang terjaga. Ya, lauh papan. Qala syair penyair mengatakan samaniyatun hukimal baqa'u eh hawan hukmu al-baqa'i ya ummuha. Ada delapan jenis makhluk yang hukum kekekalannya, kelestariannya itu meliputi mereka semua. Ditakdirkan nggak akan mati makhluk ini. Minal khalqi wal baqi fi hayzil adami. Dari kalangan para makhluk, delapan. Sementara yang lain yang al-baqi yang lainnya itu semuanya nanti makdum, semuanya akan hancur. Yang pertama al arsu wal kursiyu wa narun wa jannatun wa ujbun wa arha wa arwahun wal lauhu wal qalamu. Yang pertama arsy, dia enggak akan hancur, dia akan terus menyertai Allah taala sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian kursi, tempat e, kedua telapak kaki Ar-Rahman. Kemudian neraka, neraka tidak hancur. Jannah juga tidak hancur. Wa wa ajab. Ajab itu apa di sini? Yaitu tulang ekor manusia, semuanya hancur kecuali tulang ekornya sebagaimana datang di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadisnya sahih. Semua badannya hancur kecuali tulang ekornya. Dari tulang ekor ini nanti akan terbentuk lagi manusia ketika Allah Ta'ala menurunkan hujan. Sebelum ditiupnya trompet yang kedua. Pada kali yang kedua. Al-arwah, e, ruh. Iya, ruh-ruh juga tidak hancur. Dia dijaga di sisi Allah Ta'ala. Barangkali itu yang yang di kota yang dilihat oleh e, siapa? Nabi Adam di langit pertama itu. Kemudian Allah Lauhul Mahfud juga terjaga, dia tidak hancur. Kemudian Al-Qalam, kolam juga ditakdirkan tidak hancur, ditetapkan tidak hancur. Wa qad kutiba fil lauhil mahfud af'alul ibad. Telah tertulis di lauhul mahfud segala amalan para hamba. Wa mahum amilun dan apapun yang akan mereka kerjakan. Qala Syekhul Islam rahimahullah fil wasitiyah, "Tsumma kataballahu fil lauhil mahfudz maqadirul khalaiq." Kemudian Allah menulis di lauhul mahfud takdir-takdir seluruh makhluk semuanya sampai hari kiamat. Adapun yang setelah hari kiamat ini maskut, ini di, didiamkan. Kita tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Hanya Allah yang tahu. Tetapi yang ditulis dalam eh, yang disebutkan dalam hadis-hadis adalah penulisan itu sampai hari kiamat. Fa'awalu apa Ini memang alal masalah kiroah di dalam hadis fa'awalu ataukah awala. Hmm. Tetapi yang dirojihkan oleh jumhur adalah awwala. Fa awwala ma khalaqallahul qalam qalalah. Awwala di sini mansub, mansub ala dzarfiyah. Jadi sejak pertama Allah menciptakan kolam, Allah telah berfirman kepada dia uktub. Begitu dia diciptakan langsung dia dikasih tugas. Qal ma aktub, apa yang saya tulis? Qal uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat. Fama asabal insana lam yakun liyukhti'ah. Maka apapun yang menimpa manusia tidak mungkin bisa luput darinya. Wama ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Dan apa yang luput darinya tidak mungkin akan bisa menimpanya. Ini sebagai isyarat dari hadisnya siapa? Hadis Ibnu Abbas Rabiallahu anhuma. Juga datang dari hadis e, siapa itu Ubay bin Ka'ab dan beberapa sahabi eh, sahabat yang lain. Barang siapa dia e, beriman dengan ini dengan keimanan yang mendalam, dia tidak takut kepada makhluk apapun dan dia tidak merasa khawatir dengan nasib-nasib dia dan sebagainya yang terkait dengan apa? Kalau diancam oleh seseorang dan sebagainya karena semua telah ditetapkan oleh Allah tidak perlu takut. Kalau ditakdirkan kena walaupun kita lari tetap kena juga. Sebaliknya sebaliknya. Baik, ilahuna wallahu taala